Mitra bisnis, dalam website Sekretariat Kabinet RI, Menteri ESDM Jero Wajik mengatakan pemerintah sedang mewacanakan untuk melarang masyarakat membeli BBM bersubsidi di hari libur dan akhir pekan untuk mengurangi pembengkakan subsidi di APBN. Untuk membahas hal tersebut, kita telah tersambung dengan pengamat transportasi Darmaning Tias. Pak Dharma, apa komentar Anda melihat hal ini? Apa kira-kira hal ini bisa efektif, Pak? Mengingat pemerintah sudah banyak sekali melakukan upaya pengendalian konsumsi BBM bersubsidi saya sendiri nggak mau komentar itu karena itu kebijakan yang keliru gitu loh. Pemerintah yang setuju kalau mau mengurangi BBM bersubsidi subsidi ya dinaikin aja BBM-nya nggak usah pakai subsidi. Uang subsidi itu kan cuma di Jawa. Kalau di luar Jawa kan BBM itu tidak bersubsidi semua. Jadi pemerintahnya itu menurut saya nggak pemaksakan. Kalau mau mengurangi penggunaan BBM bersubsidi, ya sudah BBM-nya itu nggak usah disubsidi dana yang besar untuk subsidi BBM itu dialihkan untuk membangun infrastruktur, untuk menyediakan sarana transportasi, untuk menggratiskan pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi, lalu untuk membiayai kesehatan. Sehingga pendidikannya bagus, murah, transportasi publiknya bagus, masyarakatnya tidak terganggu, sehingga kalau disuruh menggunakan angkutan umum, itu enggak mengeluh. Sehingga kalau begitu BBM-nya naikin nggak masalah. Kalau tadi Pak Dharma bilang, alihkan subsidi ke pendidikan supaya bisa ada pendidikan gratis. Bukannya selama ini sudah ada, Pak? Bohong itu. Dana pendidikan kita itu kan kecil. Yang besar itu untuk gaji guru dan dosen. Yang dulu itu masuk di anggaran roti. Tapi kan banyak yang nggak tahu bahwa tahunnya itu anggaran pendidikan itu 20 persen. Nah, anggaran pendidikan yang besar ini 20% itu termasuk gaji guru dan juga gitu. Jadi kalau dikatakan pendidikan gratis kita dulu itu nggak susah. Kalau saya ya intinya, kalau subsidi BBM itu dipertahankan, pasti jumlahnya setiap tahun akan meningkat karena jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor juga meningkat jumlah pemakainya juga meningkat. Yang kedua, pemberian BBM. Karena BBM murah, masyarakat tidak merasa harus hemat BBM. Tapi kalau BBM itu dikembangkan sebagai harga pasar, terlalu mahal, pertama subsidinya tidak perlu, sehingga tidak membebani anggaran negara. Yang kedua, masyarakat juga akan hemat karena mahal sesuatu yang susah mendapatkannya kan bisa cenderung akan diperlakukan secara hemat. Tetapi kalau sesuatu mendapatnya dengan mudah, masyarakat juga akan membuangnya secara mudah. Itu intinya. Demikian pengamat transportasi Darmaning Tias, saya Kori Lumenta.